Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap Syarah Mandhumah usul Fiqh wa Qawaidih karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Matannya karya beliau, syarahnya juga karya beliau. Paham ya? Matan Mandhumah usul Fiqh wa Qawaidih. Mahum salah ya? Nah, barakallahu fiik. Kita lihat di sini. Kemarin terakhir seputar apa kemarin terakhir? Masalah apa? Masalah pencurian kan? Nah, lihat lagi berikutnya. Halaman 350. Masalatun permasalahan baru, "Lau dha'afna al-hurm 'ala man saraqa min ghairi hirzin, hal yu'ta dha'ful qimah lil masruq minhu?" Ah, penting ini. Kalau kita lipat gandakan, dha'afna berarti kita lipat gandakan kalau seandainya kita lipat gandakan al-hurm dendanya tadi itu terhadap orang yang mencuri bukan dari tempat menyimpan barang. Kan sudah kita lewati. Kalau mencuri tidak dari tempat menyimpan barang, paham ya? Tidak dipotong tangannya tapi dilipat gandakan hukumannya. Paham belum? Kalau harganya 100 juta berarti apa? Dia nanti mengembalikannya 200 juta. Kalau barangnya udah habis yang 100 juta tadi. Paham belum? Nah, kata beliau hal yu'ta du'ful qimah lil masruq minhu wa kata beliau apakah diberikan lipat ganda eh, lipat ganda barang tersebut kepada orang yang apa yang kecurian Paulum Paulum sekarang kan gini emasnya satu kilo diprediksi satu kilo itu sekitar 100 juta nah ya Dicuri. Nyurinya bukan di tempat menyimpan barang. Di mana nyurinya? Di ruang tamu lah taruhlah. Ditaruh di atas meja, curi sama dia. Dipotong tangannya enggak? Tidak dipotong tangannya, tapi dilipat gandakan. Kalau barangnya udah enggak ada. Satu kilo berarti bayarnya berapa? Dua? Eh, Pak M? Eh, berarti? Berapa? Berapa kilo berarti? Dua kilo. <laughs> ya. Dua kilo, enam. Nah, Dua kilo itu, ya, nah dua kilo itu dikasihkan orang yang kesurian dua-duanya atau sekilo tak balikkan ternyata sekilo saja yang balikkan Intinya dia mendapatkan harta dia yang asli. Yang satu kilo mana? Dimasukkan betul mal. Gitu loh. Ya, Karena kalau antum kasihkan semua yang kesurian, untung dia. Iya enggak? Kehilangan satu kilo, balik dua kilo. Untung kan? Untung. Bukan gitu caranya. Sekilo tetap dibalikkan kepada pemiliknya. Yang sekilo ini bukan dikasihkan orang kesurian, tapi dimasukkan betul mal. Betul Mal itu adalah semacam rumah untuk menampung harta milik masyarakat atau milik e, rakyat misalkan atau umum gitu ya. Betul Mal namanya. Kumpulkan taruh itu Ada keperluan yang sifatnya umum, nah, keluarkan. Ayo. Perhatikan, ada kepentingan yang sifatnya umum dikeluarkan. Dan ngambil dari situ. Paham ya? Itu namanya betul Mal namanya. Nah, itu ingat ya, berarti lipat gandanya ini kasihkan siapa? Dikasihkan siapa tadi? Lipat gandanya ini Dikasihkan orang yang kecurian atau bagaimana? Baitul mal. Jangan lupa ya. Penting ini karena kalau dikasihkan orang yang kecurian untung dia. Kan itu. Kita lihat. Wal jawab annaqul la. Jawabannya katakan enggak. Bal yuj'al fi baitul mal bahkan lipat ganda denda tadi itu diserahkan dijadikan di baitul mal. Ingat-ingat baitul mal. Baitul mal itu semacam e, tempat dikumpulkan harta milik masyarakat atau milik kampung situ atau milik rakyatnya. Yang nanti kembali ke rakyat lagi itu loh, betul mal. Belum. Nah, seperti itu. Kalau kalau bahasa kita bahasa kasarnya kita, bahasa halusnya kita di masyarakat uang kas itu loh. Mirip uang kas itulah istilahnya, ya kan? Kas desa, kas kampung ya kembali ke masyarakat lagi kan, kembali ke kepentingan umum itu loh. Paham maksudnya ya? Nah, kalau fiik seperti itu. Kita lihat. Li'annana law a'tayna sahibal mal hadhihi ziyadah lakana kullu lakana kullu insan yuridu an yaksib. Benar. Kata beliau, kalau seandainya lipat gandanya ini kita berikan kepada pemilik harta yang kecurian tadi itu, kita kasihkan tambahannya, niscaya setiap orang ingin mendapatkannya. Kalau gitu biarkan aja lah biar biar apa yang hilang ini habiskan dulu nanti biar dapat lipat ganda. Kalau setiap setiap setiap kecurian kemudian apa lipat gandanya dikasihkan ke orang yang kecurian. Orang akan ngaku-ngaku nanti. Nah, tapi Ju'ila manhu fi ghairi hirzin. Naam. nih ini sambungannya. Lakana kullu insanin yuridu an yaksib. Kemudian apa? Naam ja'ala malihi fi ghairi hirzin. Akhirnya setiap orang ingin apa? Ingin mendapatkan lipat ganda tadi itu dan akhirnya naruh uangnya tidak pada tempatnya. Wah, kalau gitu tak taruh uang anak tak taruh depan pintu aja gitu. Biar nanti dapat lipat ganda gitu loh. Ini kalau seandainya seperti itu, ternyata tidak. Lipat gandanya dikasihkan mana nih? Betul mal, nah, paham? Jadi yang kecurian tetap mendapatkan inti asli barang yang dia kehilangan tadi itu. Mahfuz Allah Ismail? eh, nah, kalau kehilangan 500 juta, dia naruhnya di depan rumah halaman lah. Paham ya? Kecurian. Nanti pencurinya kalau uang 500 juta itu udah enggak ada, mengembalikan berapa? Hah? Mengembalikan berapa? setelah global dulu. mengembalikan berapa? Sebenarnya apa? Nah, tar dulu ya. Ini orang punya uang 500 juta. Dia naruhnya sembarang atau depan rumahnya, 500 juta. Paham ya? lah para pencuri. Pencuri ini kan berarti mencuri tidak pada tempat nyimpan barang, nyimpan uang nanti. Secara hukum dia harus berapa yang dia keluarkan untuk bayarnya? Satu miliar, ya kan? Satu miliar. Tapi secara prakteknya nanti orang yang kecurian ini tetap dapatnya berapa? 500. Yang 500 kemana kan? Nah, clear. Yang 500 kemana kan tadi Umar? Betul Mal. selesai. Itu ada. Kita ambil dikit lagi. Kata beliau, min ajli an Naam, min ajli an yusrak wa yudha'aful hurm ala sarikihi wa yu'tahu hakadha. Kenapa setiap orang pengen? Karena biar dicuri barangnya dan dilipat gandakan dendanya untuk pencuri tadi itu dan diberikan kepadanya. Ini kalau kalau seperti itu maknanya, tapi enggak ternyata tetap dikembalikan hanya sesuai dengan harta yang dia kehilangan. Adapun lipat gandanya diserahkan ke Baitul Mal. Naam. Bal jami'u ma yukhat 'uqubatan yusraf fi Baitul Mal. Bahkan semua Berang barang atau benda atau uang yang diambil dari bentuknya hukuman dikembalikan ke betul Mal semuanya. Paham ya? Kama yujatalan uqubah maliyah seperti zaman sekarang dijumpai apa? Hukuman seperti harta. Ala mukhalafati sayyarat seperti apa? Orang yang menyelisihi e, barakallahu fikum peraturan-peraturan masalah mobil misalkan. Di suatu negara ada kebijakan, mobil lewat jalan ini enggak boleh. Ternyata nekat dia, denda. Nah, uang dendanya ini Paham ya? Uang denda karena dia melanggar peraturan tadi itu dikembalikan ke Baitul Mal. Itu aslinya itu, bukan masuk kantong. Dan zaman sekarang namanya pungli, apa pungli? Eh, uh, Zaman sekarang banyak pungli apa pungli? Pungut liar. Eh, pungut liar itu. Bukan waktunya untuk rahasia rahasia dia. Helmnya apa? Helm ada, siap. STNK ada. SIM ada. Lampunya kok mati Pak? Wah, seratus ribu. Paham ya? Seratus ribu masuk kantong. Ini enggak nih, yang tepat itu kalau ada penyelisian terhadap peraturan yang ada itu uangnya bukan masuk kantong tapi masuknya ke betul mal itu loh. Paham ya? Ke negara lagi gitu loh ya. Nah, ini bukan masalah bukan masalah pajak ini ya. Masih masalah ini denda peraturan. Taruhlah dia ada kebijakan. Setiap rakyat sipil dilarang buang sampah sembarangan. Setiap kali buang sama sembarangan kan demi kebersamaan karena itu banyak penyakit wabah sudah merajalela, nyamuk banyak gitu ya. Nah, barakallahu fikum, nama dan nyamuk namanya Anopheles betina. Nyamuk Anopheles betina ini berbahaya. Biasanya melahirkan penyakit apa, Bang? Eh, demam berdarah ya? Eh? eh? nah, barakallahu fikum. Malaria itu demam berdarah. Wah, yang dia seperti itulah. Bahaya itu. Akhirnya Rakyatnya dikasih peraturan jangan buang sampah sembarangan. Kalau buang sampah sembarangan, setiap kali buang lima puluh ribu. Wah. Nah uang hasil pelanggaran-pelanggaran masuknya kemana? Ke kas negara. Paham ya? Nah, bukan ke per individu, bukan kantong ke betul Mal maksudnya. Nah, yang nanti kembali ke kepada kepentingan masyarakatnya lagi. Kita lihat sini. Fahati takunu di baitul mal. Seperti ini, hukuman-hukuman seperti ini kembali ke baitul mal bukan kembali ke per individu itu maksudnya. Naam. Masalatun man tabarra'a bi 'udwin min a'dha'ihi. Kalkulnan, kalkilnya binaan ala annahu lan yatadarrar bi ghalibid dhan wa annahu saya'ish hayatan mustaqirrah bi kilyatin wahidah ala ma yadhkuru al-atibba. Falimadala naqulu bil jawaz sekarang? Ini permasalahan baru masalah ginjal ini Antum punya berapa ginjal dalam tubuh antum? Ayo, masalah ginjal ini. Jual ginjal. Hati-hati loh jangan mudah-mudahan ini. Permasalahan yang baru, man tabarra'a bil adwin min a'dha'i. Barang siapa yang mensedekahkan, tabarru'. Nah, maksudnya mensedekahkan atau memberikan secara cuma-cuma. Barang siapa yang memberikan atau mensedekahkan salah satu anggota badannya, seperti kilnya, seperti apa? Ginjal. Binaan dia membangun ala annahu lam lan yatadarrar bi ghalibid dhan. Dia menduga dugaan kuat enggak bahaya udah. Enggak masalah. Saudara kita kasihan, tak kasih ginjal yang punya anak satu enggak bayar, kasih. Tabarrak. Eh, dikadaki gitu cuma-cuma, kasih kan. Tapi dia membangun apa? Dhannya bahwasanya insyaallah enggak bahaya itu loh. Wa annahu saya'ish hayatan mustaqirrah dan dia akan hidup terus berlangsung hidupannya pikirnya waidah dengan satu ginjal. Sebagaimana sebutan atibak para dokter kalau seperti ini palingnya adalah Nakul lebih jelas. Kenapa tetap enggak boleh itu loh? Dokter mengatakan orang hidup bisa dengan satu ginjal. Tamam. Kalau begitu kenapa enggak boleh juga ngambil ginjalnya kasih orang lain itu loh? Kenapa? Kita lihat jawabannya. Al-ijabah yaqulu fuqahauna ahlu fikih mengatakan atau al-jawab an jawabnya jawaban kita katakan lainnya itu tetap enggak boleh. Li'anna jismal insan amanah karena badan manusia itu amanah. Amanah dari siapa? Amanah dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Amanah indah amanah yang dititipkan kepadanya. Laisalah salah tasarrufi, enggak boleh bertindak apa? sewenang-wenang atau tidak boleh melakukan tindakan di dalamnya tanpa diizinkan oleh syariat. Amanah telinga kita amanah bukan? Amanah dari Allah taala, hidung kita juga amanah. Paham ya? Karena terlilit hutang akhirnya pun jual satu telinganya, enggak mungkin. Orang hidup dengan telinga satu hidup enggak kira-kira? Telinga satu tak hidup kan? Nah, boleh enggak berarti kita jual satu telinganya? Enggak boleh amanah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini. Kalau menjual salah satu anggota tubuh kita yang dianggap itu tidak terlalu penting lah, bagian yang tidak terlalu penting, seperti rambut misalkan, kita jual. Hukum asalnya bagaimana seperti itu hukum asalnya? Hukum asalnya kalau sesuatu yang memang asli dibuang, paham ya, kemudian dimanfaatkan orang lain lebih baik enggak usah dijual udah, kasihkan aja. Rambut rambut kasihkan aja udah. Paham ya? Cukur rambut kemudian harus datang di kilo, per kilo sekian-sekian. Enggak perlu, kasihkan bismillah. Dapat pahala kan? Nambar kalau fikum seperti itu. Nah, ada enggak manfaatnya rambut ini? Kalau dicukur kemudian diambil orang digunakan ada manfaatnya enggak? Ada manfaatnya enggak? Manfaatnya ada. Karung ya, karung atau kain itu diisi rambut yang penuh, banyak itu. Kemudian dijahit dibantal nanti. Paham ya? Maksudnya manfaatnya itu ada. Kalau manfaatnya bisa aja manfaat. Bener nggak? Eh, bener kan? Jadi bantal kan? Ya benar. Maksudnya nggak usah dijual lah, kasihkan aja udah. Rambut itu apa? Kasihkan aja, nggak usah dijual. Nah, kita lihat sini. Yang terakhir, permasalahan terakhir, mas'alatun Man tabarra'a bi 'adwihi li ghairihi lakin ba'dal maut. Ewa, eh, sekarang ini lain. Kalau tadi masih hidup orangnya. Ini memberikan cuma-cuma salah satu anggota tubuhnya, anggota badannya untuk orang lain tapi setelah mati. Setelah mati aku nanti tolong ginjalku dipotong satu dikasihkan sama si fulan. Si fulan butuhkan. Tapi setelah mati ini. Beda enggak? Beda enggak nih? Yang pertama-tama masih hidup. Kalau masih hidup enggak boleh. Jelas. Mahum soal ini? Kalau masih hidup tidak diperbolehkan, tapi ini mati. Ini sudah apa? Kalau mati, setelah mati bagaimana? Wah hurmatul mayyit akal min hurmatil hayy. Kehormatan orang dah mati itu lain, lebih sedikit daripada kehormatan masih hidup. Dah mati dikuburkan, kuburkan, dipendam, di kebumikan selesai. Ya enggak? Fahallahu dzalik apakah tetap boleh? Jadi ngambilnya setelah mati. Si fulan dunia wah mati ginjalnya masih bagus nih, kita normal dua-duanya, ori. Paham ya? Bukan palsu, bukan bukan KW, ori, ginjalnya potong sama dia. Setelah mati tapi. Bagaimana? Kita lihat. Al-ijabah jawabannya Yaqul fuqahauna ahli fikih kita mengatakan innahu la yajuz, tetap enggak boleh. Paham ya? Tetap tidak diperbolehkan, perhatikan ya. Nah, innahu la yajuz akhdhu adwin min mayyit, tidak diperbolehkan mengambil salah satu anggota tubuh, anggota badan dari mayit walaupun dia sudah mati. Eh, perhatikan ya, walaupun dia sudah mati itu enggak boleh. Enggak meng boleh mengambil satu anggota badan pun dari mayit tersebut. Walaupun sudah mati dia. Kita lihat. Walau awsa bihi, walaupun wasiatkan, aku wasiatkan nanti kalau aku meninggal dunia, tolong dua ginjalku dijual, uangnya nanti dikasihkan keluargaku. Nah, wasiat ini enggak sembarangan. Wasiat pada asalnya wajib ditunaikan, wajib dikerjakan, tapi kalau wasiat seperti ini jangan ditunaikan. Paham ya? Sudah mati, dioperasi, diambil ginjalnya dua-duanya dijual. Satu, satu M. Dua dapat dua M kan? Kalau lihat uangnya banyak, tapi jangan. Kita nah, lihat ini. Wahada warrajih inilah pendapat yang kuat. Hatta walaupun orangnya wasiatkan jangan diturutin, jangan dikerjakan wasiatnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nanti kalau aku mati meninggal dunia, ana lihat si fulan kasihan sekali dia. Dia sejak kecilnya eh, kedua matanya rusak. Jadi nanti kalau aku mati tolong mataku ini diambil cungkil kemudian dikasihkan ke si fulan itu misalkan. Nah, diturutin enggak nanti kalau udah mati wasiatnya boleh itu kan? Nggak boleh. Paham ya? Tetap nggak boleh ya? Naam. Fayajib an yakuna al-mayyit muhtaraman, maka mayit tetap harus dilindungi, harus dihormati. Li'annahu laysa mu'akkadan yaqinan, Li'annahu laysa mu'akkadan yaqinan anna amaliyatan naql satanjah. Ini penting ini. Dikarenakan bukan perkara yang pasti, yakin bahwasanya operasi penu, operasi pemindahan itu akan berhasil. Paham ya? Ini enggak yakin. Operasi pemindahan akan berhasil belum ya-, belum tentu yakin. Belum tentu pasti berhasil itu ya. Nah, baru perkiraan. Wartika bil mafsadah al-mutayaqqanah. Sedangkan apa? melakukan kerusakan yang benar-benar ada, mahtimali masalah bersamaan pertimbangkan kebaikan atau manfaat. Ini kan ya mencungkil mengambil anggota badannya rusak enggak? Rusak. Yakin dah rusak itu ya. Bersamaan na'am barakallahu fikum adanya kemungkinan untuk mendapatkan manfaat. Baru kemungkinan. La ya juz ini enggak boleh. Ya enggak? Kemungkinan besar kalau matanya cungkil dipindah ke sifulan sifulan bisa melihat. Kemungkinan ini baru. Tapi atau menyungkil mata orang udah rusak belum? rusak. Jadi jangan sampai antum melakukan suatu kerusakan yang benar-benar kerusak dengan apa? Dengan dugaan kemungkinan untuk mendapatkan manfaat atau kebaikan. Paham belum? Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Fa in qila jika dikatakan kaifa yuhram hadza ma'annahu yajuzu lil muttar ila al-akl min al-mayyit an ya'kula minhu. Ini penting ini. Ini syubhatnya berat juga sebenarnya teman kita baca karena beratnya bagi orang-orang yang mungkin belum paham. Bagaimana bisa diharamkan? Enggak boleh mengambil anggota badan orang yang mati nanti padahal kalau orang terpaksa eh, boleh makan daging mayit kalau terpaksa. Antum masuk ke hutan, eh, kalau fikum, masuk ke hutan nyasar di tengah hutan. Enggak ada makanan boleh Uang banyak, uang banyak, enggak usah nanya, uang banyak, kantongnya penuh uang tapi makan enggak ada. Mau beli apa coba? Paham ya? Eh, Indomaret enggak ada, Alfamart enggak ada. Tersesat tengah hutan udah bingung antum. Nemu mayit di situ. Wah, ada mayit ini. Eh, air juga enggak ada, makanya adanya mayit. Di saat itu karena terpaksa boleh makan bangkai. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum karena keadaannya terpaksa, ya enggak? Apa pantunnya kalau keadaan terpaksa boleh? Nah, As-Sa'di menyebutkan dalam Qawaidul Fiqhiyah mengenai kalau terpaksa boleh sesuatu yang awal mula haram. Hmm? Abdurrahman. Apa? Abdullah? Pantunnya? Atau ah, megang matanya kan? Ada matanya situ? Coba lihat. Masalah perkara darurat. Diperbolehkan awal mulanya, enggak boleh haram, jadi boleh. Kalau kadarnya ma'ruf. Wa kullu mahdhurin ma'ad darurah bi qadri ma tahtadu darurah. Ada lagi yang inti. Sama? Ewa. Falaisa wajibun bilak tidari wala muharramun ma'tirari. Udah itu. Falaisa wajibun bila tidari wala muharramun ma'tirari. Tidak ada perkara yang haram kan ketika terpaksa. Saat itu mayit awal mulanya haram. Tapi kalau terpaksa mau enggak mau harus makan mayit. Makan bangkai situ. Kalau nggak makan mati, meninggal dunia, sama-sama jadi mayit nanti. Paham ya? Terpaksa boleh. Nah, ini subhat. Kalau itu aja boleh, masa ini nggak boleh jual itu loh. Terpaksa makan bangkai aja boleh. Makan mayit. Paham ya? Masa sekarang kita mau ngambil anggota badannya si mayit aja nggak boleh. Terpaksa nggak itu loh. Ini terpaksa nih kalau nggak di mana kita lihat. Nah, qul na'am memang. Kalau makan bangkainya boleh kalau terpaksa. Ya'kulu minhu ali annahu idza akala minhu ba'da mautihi faqad tayaqqana al-manfa'ah wa daf'al darurah. Ewa. Nah, katanya iya. Makan dari apa? Mayit tadi enggak masalah. Kenapa? Karena apabila dia makan dari mayit tadi itu setelah matinya, matinya si mayit tadi, maka ini yakin, yakin ada manfaat bagi dirinya dan akan menolak apa? menolak apa darurat yang ada pada dirinya. Karena dia lapar sekali, lapar. Wah, lapar luar biasa. Kalau makan mati dia. Makanlah bangkai si mayit tadi itu. Sudah mati orangnya itu, sudah mati. Seperti itu. Tapi kalau posisinya masih hidup apalagi, nah barakallahu fikum, nah dan istilahnya itu adalah anggota badannya dan tidak darurat, na'am kembali ke hukum asal enggak diperbolehkan. Mas'alatun, law tabarra'al al-harbi awil musta'min al-kafir bi'adwin min a'dha'ih, hal na'khudhu minhu? Sekarang orang kafir. Orang kafir harbi, harbi itu yang merangi kaum muslimin. Al-musta'min orang kafir yang minta keamanan, perlindungan dari negara Islam dia mensedekahkan, memberikan apa? anggota badannya kepada kita. Namanya orang kafir dan orang muslim. Orang kafir kan jelas barakallahu fikum e, beda dengan orang muslim. Orang kafir kan najis, ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Orang Muslim kan najis. Nah, boleh enggak kita terima itu loh? Ada orang kafir ngasih, "Pak, ini ada satu ginjal, Pak. Masih bagus ini, Pak. Untuk Bapak." Orang kafir yang ngasih itu. Kita bagaimana jawabannya? Nah, kata beliau, Al-ijabah rubbama naqul bisa jadi kita katakan idza kana kafiran harbiyan wa qatalnahu fala ba'sa bi an na'khud minhu li'annahu laysa lahu hurmah. Apabila itu orang kafir harbi, yang harbi itu perang, perang memerangi kaum muslimin. Wadahnya asar ke gang, wah ini orang kafir nih. Bunuh, dibedah apa? Perutnya diambil ginjalnya. Paham ya kata beliau? Kalau itu kafir harbi, wa qatalnahu dan kita sudah membunuhnya, fala ba'sa enggak masalah bi an na'khud minhu Enggak masalah kita ambil salah satu anggota badannya li'anna laysa salah hormat karena dia tidak punya kehormatan. Orang kafir enggak ada kehormatan sama sekali. Paham belum? Enggak ada kehormatan untuk dirinya. Jadi kalau sudah harbi memerangi kaum muslimin, kok ternyata ada yang lari masuk ke gang misalkan atau ngejar kita, orang kita tangkap, kita bunuh, nah, mau diambil matanya silahkan. Setelah mati tapi ya, kalau mati bunuhnya dengan cara yang baik, setelah mati ambil matanya, ambil ginjalnya. Itu hukum asalnya enggak ada larangan. Yang dilarang itu membunuh dengan cara apa? Mencincang-cincang. Bunuhnya dengan cara yang bagus dulu, tak mati. Nah, bawa tepi, pinggir, ambil ginjalnya, ambil matanya, jual misalkan. Paham ya? Nah, hukum asalnya adalah larangan karena harbi. Beda mustamin. Kalau kafir mustamin beda ya. mustamin itu bagaimana sih? Orang kafir yang minta keamanan dengan negara Islam. Jadi dia nggak memerangi. Seperti negara Indonesia atau negara yang lain, istilahnya ada orang kafir itu minta keamanan Paham ya? Itu enggak boleh dibunuh, enggak boleh diambil hartanya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.